Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? قالوا تلك إذا كرة خاسرة Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua. اذهب إلى فرعون إنه طغى Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. maka katakanlah kepada Firaun, "Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?" Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? رفع سمكها فسواها Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. والأرض بعد ذلك دحاها Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. أخرج منها ماءها Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فإذا جاءت الطامة الكبرى Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, يوم يتذكر الإنسان ما سعى yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. فإن الجحيم هي المأوى maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, فإن الجنة هي المأوى Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? فيم أنت من ذكراها Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? إلى ربك منتهاها Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. إنما أنت منذر من يخشاها Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja, tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.